serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur kali ini memasuki episode ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. seri yang ke-26 ini menampilkan AP Burhan sebagai Kibongkol, Hana Pertiwi sebagai Sariti, Elias sebagai Raden Setakling, Mucus sebagai Kicamar Sulung, Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, Rifki sebagai Kiwatu Galong, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Setakling dan Sariti mengunjungi markas perguruan pengemis tongkat merah. Ki Bongkol yang merupakan orang kepercayaan dari Alap Kadu Gampit berhasil dikalahkan oleh Sariti walaupun dengan bersusah payah. Sariti terkejut tak terkira ketika mendengar kata-kata Ki Bongkol tentang siapa sesungguhnya Alap Kadu Gampit. Aduh. kau, kau akan menyesal Sariti kau akan menyesal telah menumpuk alap kadu gampit. Uh, <laughs> uh, karena beliau adalah adik dari kakekmu sendiri. Adik seperguruan Kiparang Pungkur. Oh, tidak. Tidak mungkin. Oh, yang aku masih ingat kakek Parang Pungkur pernah bercerita padaku tentang adanya adik seperguruannya. Oh, yang aku, apakah benar aku telah salah dalam bertindak? Oh, Kanda, betulkah apa yang dikatakannya, Kanda? Oh, tenanglah, Dinda. Kita akan menyelidikinya. Selama kita bertindak pada aturan-aturan kesatria, kita tidak perlu khawatir salah ataupun dipersalahkan. Tenanglah, Dinda. Aku tidak bisa mempercayainya dengan begitu saja. Tapi, tapi kanda kakek memang benar mempunyai seorang adik seperguruan. Dan itu diceritakan padaku sebelum kita menikah. Oh, aku masih mengingat semua kata-katanya, Kanda. Ah biarlah aku bicara lagi dengan Ki Bongko. Tidak ada gunanya kau mengerahkan orang-orangmu, Paman Bongkol. Aku dapat menumpuhkan mereka semua. Sebaiknya sekarang kau katakan, di mana Ki Alap Kadu Gampit berada? Kami akan bicara dan menanyakan tentang pimpinan perguruan ini. Tentang kakek Parang Pungkul. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan itu. Oh, aku, aku tidak tahu di mana adanya parang pungkur. Yang jelas, aku mendapat perintah dari Ki Alap Kaduk Gampit untuk mengurus perguruan ini. Dan beliau saat ini tengah pergi entah kemana. Oh, uh, uh, uh, tapi dalam waktu dua atau tiga hari tentu akan tiba kembali ke tempat ini. Eh, eh. Untuk sementara, eh, sambil menunggu kehadiran kakek Palang Pungkur, kami akan mengambil alih kedudukan di sini. Kelak jika memang benar semua yang kalian katakan, bahwa kalian telah mendapat tugas dan wewenang yang jelas dari Ki Alap Kadu Gampit yang mendapatkan kekuasaan di perguruan ini dari kakek Palang Pungkur secara sah. Ah, ah, ah. Hmm, aku tidak akan memberikan padamu kekuasaan yang telah diberikan ke Alam padaku. Ah. Oh, kau masih berani orang tua? Atas nama tongkat merah, aku perintahkan kalian semua untuk mengepung dua orang itu, menangkap mereka hidup atau mati. Mendengar perintah itu, Serentak saja, puluhan pengemis tongkat merah bergerak, tetapi sesaat kemudian, sebagian dari anggota tongkat merah yang telah mengenal baik Sari menghentikan gerakan mereka ketika melihat pimpinan utama mereka, yaitu Kicamar Sulung, hanya mematung saja. Ayo, serang dan cincang dua orang itu! Ayo! Yeah. Tidak kurang dari 20 pengemis tongkat merah yang merupakan anggota baru menyerang Raden Setakeling dan beberapa di antara mereka merupakan tokoh-tokoh yang tidak dapat dianggap enteng. Gila, ah, siapakah laki-laki itu? Kepandaiannya luar biasa sekali. Oh. Ah, seluruh pasukan khusus yang kupina dilumpuhkan dengan sangat mudah sekali. Iya. Dan agaknya empat orang pengawal utamaku juga tidak akan dapat bertahan lebih lama. Oh. oh eh. Hmm. Empat lawanku ini agaknya merupakan tokoh-tokoh yang cukup tangguh. Tetapi, aku tidak mempunyai waktu untuk melayaninya lebih lama. Aku akan melumpuhkannya dengan aji kincir metu tingkatan terakhir. Hei. Paman Camar Sulung, bawa Ki Bongkol dan empat kawannya itu ke dalam kamar tahanan khusus. Dan teman-teman mereka lainnya tempatkan di gudang besar kita. Ah, tapi Nyai... Atas nama kakekku, aku minta Paman Camar Sulung mau mendengarkan kata-kataku. Aku yang akan bertanggung jawab atas semua kejadian ini, Paman, jika memang kelak dianggap bersalah. Baiklah, Nyai. Ah, saya akan melaksanakan perintah Nyai. Bagus. Aku menunggu paman malam ini juga di ruang pertemuan. Baiklah, paman. Aku ingin yang sejelas-jelasnya yang paman ketahui tentang mereka, juga tentang kakek parang pungkur. Ah, baiklah, Nyai. Saat itu, lebih dari dua purnama yang lalu, secara tiba-tiba saja muncul dua orang kakek aneh datang dan mengamuk bagaikan orang gila melempar teman-teman ke sana kemari, bahkan ke atap-atap rumah. <laughs> Hanya begini saja kemampuan pengemis-pengemis tongkat merah. <laughs> Apa yang dapat diandalkan oleh manusia-manusia tanpa guna seperti ini, adik Watu Kalong? Ya, ya. <laughs> Mengemis, ha? <laughs> Tuan kita Alap Kadu Gampit akan menjadi raja pengemis. Ah, dan ya, ya, ya. kita akan jadi pengemis. Mampus! bodoh. Iya. Saya mencoba untuk membendung amukannya, tetapi ah, ternyata kepandaian dua orang kakek yang merupakan pembantu dari Ki Alap Kadu Gampit sangat hebat. Tapi ah, satu halnya mereka tidak membunuh satupun dari anggota tongkat merah. Bagaimana Kanda? Ah, entahlah, Dinda. Ah, Paman Camar Sulung. Iya. Lalu bagaimanakah dengan Ki Alap sendiri? Uh, Ki Alap Kadu Gampit sendiri datang ketika kami semua sudah terkapar tak berdaya. Ia adalah seorang laki-laki bertubuh tidak terlalu tinggi. Kami melihat janggut putih yang keluar dari balik topeng yang dikenakannya. Ah, kami semua tidak dapat berbuat apapun. Apalagi ketika ia mengeluarkan tongkat pusaka perguruan milik kakek Pungkur serta kalung lima bulan kembar. Kami semua menerima kata-katanya, menerima kehadirannya sebagai pimpinan yang baru di markas ini. Bagaimanakah reaksi cabang-cabang lainnya, Paman? Untuk sementara, mereka semua belum diberikan kabarnya. Hei, apa Paman sendiri tidak berusaha untuk menyebarkan berita ini pada teman-teman lainnya? Juga pada saya di Gua Larang? Ah, ah seperti yang Nyai eh, saksikan tadi perihal Ki Ebeng. Ah, kami semua dilarang untuk meninggalkan kota ini. Dan ah, Ki Alap menjanjikan hukuman yang berat bagi yang melanggarnya, Ki Alap datang ke tempat ini bersama kurang lebih seratus orang. Kanda, <sighs> siapakah mereka semua itu sebenarnya? Rasa-rasanya aku pun menjadi ragu. Aku tidak percaya pada mereka. Dalam hal ini, Ki Alap mendapat wewenang dari kakek untuk mengurus perguruan ini. Iya, walaupun tidak nampak kebuasan mereka, Nah, tetapi sikap mereka yang aneh dan sembunyi-sembunyi itulah yang teramat mencurigakan. Hmm. Uh, sudahlah, Paman. Hari sudah hampir pagi. Sebaiknya kita beristirahat saja dulu. Besok kita akan membicarakan hal ini kembali. Uh, tapi, Kanda, uh, aku belum mengantuk. Kau tetap harus beristirahat, Dinda. Karena besok pagi kita mungkin akan menjumpai hal-hal lain yang harus kita kerjakan dengan memakai tenaga dan pikiran. Karena itu, istirahat adalah satu keharusan. Mari Dinda. Raden Setakeling kemudian meninggalkan ruang pertemuan dari markas tongkat merah. Kicamar sulung untuk beberapa saat masih termangu di tempatnya. Beberapa saat kemudian ia pun bangkit, tetapi tidak untuk beristirahat di biliknya. Kicamar Sulung kembali ke halaman mengurus para tawanan yang dinilainya sangat berbahaya. Menjelang pagi hari, Sariti terjaga dari semedinya. Jantungnya berdetak cepat ketika tidak melihat suaminya di sampingnya. Sariti segera bangkit menuju pintu, tetapi belum sempat ia membuka pintu. Pintu biliknya telah terbuka. Oh, Kanda Seta. Oh, kau sudah terjaga Nida Sariti? Eh, ada apa? Huh? Apakah kepergianku membersihkan tubuh mengejutkanmu? Benar, Kanda. Situasi di tempat ini telah berubah menjadi begitu asingnya. Alangkah baiknya jika adik Saka Palwaguna menyertai kita dalam urusan ini. Iya, iya, benar Dinda. Aku pun memikirkan dirinya sejak terjaga tadi. Hmm. Kita dapat mengirimkan utusan untuk memanggilnya kemari. Ya, Kanda benar. Aku akan memerintah salah seorang anggota tongkat merah untuk memanggilnya sekarang juga. Ayo Kanda, mari kita temui Paman Camar Sulung. <laughs> Tetapi aku kira sebaiknya kau mandi dulu. Atau setidak-tidaknya cucilah wajahmu itu. Uh, <laughs> kanda benar. Uh, aku ke belakang dulu, Kanda. Yeah. Pada saat yang hampir bersamaan di Gua Larang, Raden Saka Palwaguna memutuskan untuk menemui Raden Setakeling guna memberitahukan tentang sobekan kain yang merupakan pesan dari kakek Parang Pungkur melalui salah seorang anggota tongkat merah yang ditemukan telah menjadi mayat di muka gerbang padepokan. Dan beberapa saat kemudian, Kayan Manggala yang mengetahui hal tersebut dari cantrik Padepokan segera saja meninggalkan Gua Larang menuju Rupada untuk mengejar Raden Sakapalwaguna. Aku tidak dapat berlarian saja seperti ini. Aku harus mencari petunjuk lagi kemana arah kota Rupada. Hm? Itu, aku melihat sebuah pondok di sebelah timur sana. Aku akan menemui penghuninya dan bertanya arah menuju kota Rupada. Aku khawatir petunjuk yang diberikan cantrik Gua Larang tidak terlalu tepat arahnya. Tetapi kelihatannya sepi-sepi saja pondokan itu. Iya, aku tidak melihat tanda-tanda adanya orang di dalam pondok itu. Burung-burung hutan banyak bermain di muka pintu. Berarti di dalam pondok itu tidak ada penghuninya. Aku akan mencoba masuk ke dalamnya. Punten. Benar-benar tidak ada orangnya. Tetapi ruangan di dalam cukup terawat. Mungkin pondok ini baru saja ditinggalkan penghuninya. Aku... Aku mencari sesuatu yang dapat kumakan. Perutku lapar sekali. Gayan Manggala terus melongok sana dan sini. Akhirnya di dalam lemari kecil, ia menemukan beberapa kerat daging kering. Segera saja bocah itu membuat api di perapian yang terdapat di pondok itu. Tetapi baru saja ia meletakkan daging itu di perapian, telinganya mendengar alunan suara seruling dari kejauhan. Ada orang di luar. Aku akan menemuinya. Kayan Manggala melesat menuju arah suara seruling itu. Tetapi alangkah terkejutnya Ketika ia tiba di tempat yang ditujunya, ia tidak melihat sesuatu pun. Dan tiba-tiba saja, suara seruling itu pun lenyap. Kurang ajar. Bersembunyikah peniup seruling itu? Tidak mungkin ia tiba-tiba saja menghilang. Atau peniup seruling itu memiliki kepanen silat yang hebat dan kini tengah mempermainkan aku. Oh, daging bakarku. Oh, aku harus cepat kembali sebelum menjadi hangus persetan dengan peniup seruling itu. Hup. Kayan melesat kembali ke arah pondok kecil. Tetapi alangkah terkejutnya bocah itu ketika melihat di atas perapian sudah tidak ada lagi daging yang dibakarnya. Setan! Kurang ajar! Suara seruling itu telah mempermainkan diriku. Pastilah dia mengintai perbuatanku yang dalam sini. Dan bukan tidak mungkin orang itu adalah pemilik pondok kecil ini. Setan belang, keluarlah kau! Yeah! Yeah! Kayan mengamuk merusak pondok kecil itu, tetapi belum lagi pondok itu menjadi hancur lulu. Suara seruling tadi terdengar kembali. kembali tertegun. Kepalanya bergerak seakan-akan hendak mencari tahu dari mana datangnya suara seruling itu. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari. Sampai jumpa.